mempersedikit dunia. Sebab ini pembahasan kita itu bagaimana dunia ini betul-betul kita anggap remeh, rendah, tidak bernilai. Sehingga urusan kita dengan dunia itu tidak urusan yang kita mencintai dunia. Nah ini caranya dihadirkan nanti ada ayat-ayat Al-Quran yang dihadirkan Imam Nawawi. Bagaimana agar kita dengan dunia itu mempersedikit, bukan berarti kita menjadi orang fakir, bukan. Bahwasanya dunia itu kita anggap remeh, kecil, sedikit. Wafadul fakri dan keutamaannya kefakiran tuh. Fakir kok ada keutamaannya. tidak akan masuk babnya masing-masing.